Sekarang kita sampai pada halaman 68 poin yang keempat qauluhu al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qarawani berkata wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima dan tidaklah manusia itu bisa meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki wasi'a kursiyuhu samawati wal arda dan kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi wala yauduhu hifdhuhuma dan tidaklah memberatkan Allah untuk menjaga langit dan bumi tersebut wa huwal aliyul azim dan dia maha tinggi lagi maha agung kata Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad al al-jumal al arba'u Kit'atun min ayatil kursi Empat ya Potongan ini merupakan bagian dari ayat kursi Al-mustamila ala asy jumalin Yang Kalau kita lihat Ayat kursi Itu surah Al-Baqarah ayat berapa? 255 itu kalau kita potong-potong bagiannya kata Imam Ibnu Katsir akan kita dapatkan 10 bagian. Siapa yang hafal ayat kursi? Ini mengingatkan kita akan PR antum kemarin. Iya, Pak, sudah dikerjakan. Hah? Apa PR-nya kemarin? Doa turun hujan. Ya serentak. Apa? Doa turun hujan. Tadi turun hujan. Dan sekarang masih mungkin ya. Apa doa turun hujan? Tiga kali. Sekali lagi. Selesai hujan, apa doanya? Ya, serentak. Ya ini nggak dikerjakan kelihatannya. Nah. Apa? Coba satu saja yang keras suaranya biar yang lain mendengar. Siapa yang mewakili? Tidak ada. Apa mau diturunkan hujan di sini? Enam, satu orang saja. Mutirna Fadlillahi wa rahmatihi. Ana ulangi sekali lagi, antum tirukan sampai tiga kali. Ini li taklim bukan dikerjamai al-bid'i ya. Kata ulama boleh sekali-kali kalau untuk pengajaran. Nah, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Sekali lagi, PR yang ketiga apa? Hah? Ada petir atau geluduk ya. Siapa yang hafal? Ya. Sekali lagi. khifatihi. Ya, takut. Eh. <laughs> Saya ulangi, antum tirukan ya tiga kali lagi. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Langsung apa? Pelan-pelan ya. Tirukan. Subhanalladzi يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته Bisa dilepas? Ya, langsung semuanya. Iya, Moraja lagi. Masa kalah sama anak TKA. Nah, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ucapan Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qarawani tadi itu empat bagian terakhir dari ayat kursi. Enam bagiannya siapa yang mau membacanya. Ayat kursi. Kalau anda anak bacakan tak rukyah ya. ya. <laughs> nah, ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi? Hmm, jangan malu-malu meong. Satu aja tidak ada. Nah apa kalau salah kita benarkan. Nah, Taib Santa. Allahu la ilaha illa huwa. Ini yang pertama. Al-Hayyu Al-Qayyum. La takhuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashau indahu illa idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini enam bagian pertama dari ayat kursi kemudian disambung dengan empat bagian yang terakhir wala yuhituna bi syai'in ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim kata Syekh Abdul Muhsin Abbad wa mislu hafil istimal ala asy jumalin qala Allah azza wa jalla yang semisal dengan ayat kursi yang kalau dipotong satu ayatnya itu ada sepuluh bagiannya, ini surat atau nggak disebutkan di sini beliau surat Asyura ya nanti dilihat kembali ayatnya Allah berfirman falidzalika faj'u oleh karena itulah jalan kau menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wastaqim kama umirta istiqomalah di atas perintah Allah Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Dan katakanlah aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dari Alkitab. Wa umirtu li'adila bainakum. Dan aku diperintahkan untuk berbuat adil di antara kalian. Yang keenam, Allah Rabbuna wa Rabbukum. Allah Rabb kami dan Rabb kalian lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal perbuatan kami, bagi kalian amal perbuatan kalian. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada hujjah antara kita dan kalian. Allah ya jemaah bainana, Allah yang mengumpulkan kita wa ilaihil masir dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ini ayat yang serupa dengan ayat kursi dari sisi bagiannya itu kalau dipotong-potong eh, kita dapat ya, ada 10 bagiannya. Napa ala dzalik Ibnu Katsir rahimallah inda tafsir hadil ayat min surat syura. Hal ini diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallah ketika mentafsirkan ayat ini dari surat Asy-Syura. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Abbas mulai menjelaskan tentang Firman Allah, "Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bimasya." Dan tidaklah mereka meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Mungkin sebelum ini perlu untuk kita ingatkan kembali tentang kedudukan dan keutamaan ayat kursi. Yang pertama, kita telah meyakini, mengetahui bahwasanya ayat kursi adalah ayat termulia di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasul SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini salah satu sahabat yang ahli tafsir, ahli Al-Quran, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, ayu ayatin fi kitabilai a'zamu. Ayat apa yang paling mulia di dalam Al-Quran? Pertama kali beliau mengatakan Allah wa Rasul alam. Sampai beberapa kali Rasul menanyakan hal tersebut. Sampai terakhirnya Ubay bin Ka'ab menjawab ayatul kursi. Ayat kursi. Rasul pun mengikrarkan, membenarkan jawaban Ubay bin Ka'ab tadi. Seraya mengatakan liyahni kali ilmu abal mumtir. Selamat atas ilmu yang kau miliki wahai abal mumtir. Kunyanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ini adalah dalil dalam saya Muslim bahwasanya ayat kursi ayat termulia di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan para ulama menjelaskan kenapa ayat kursi merupakan ayat yang paling mulia karena dalam kaidah disebutkan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu itu tergantung atas kandungan ilmu tersebut. Dan ayat kursi kandungannya hanya berkaitan dengan zat yang paling mulia seperti yang kita sampaikan tadi, Allahu la ilaha illahu tentang zat Allah, tentang nama Allah dan tentang sifat-sifat Allah serta perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir ayat kursi hanya berkaitan dengan zat yang paling mulia. Makanya ayat kursi ayat termulia di dalam Al-Qur'an karena kandungannya isinya hanya berkaitan dengan zat yang maha mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa dinamakan air kursi? Kenapa? Kenapa dinamakan air kursi? Ada kata-kata apa? Wasia kursi samawati wal ard. Ya. Kemudian dari segi keutamaan ini harus kita pahami karena banyak orang yang salah kaprah dalam memahami keutamaan dan bagaimana cara menggapai keutamaan ayat kursi. Di antaranya sebagian kaum muslimin menjadikan ayat kursi sebagai jimat, ya. Dipasang di mobil, ya. Dipasang di dinding rumah untuk mengusir hantu, jin dan seterusnya. Ini salah menggunakan ayat kursi. Karena yang pertama tentunya Rasul tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Para sahabat juga demikian. Ya demikian pula kata Pak ulama sebetulnya menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an ya atau mungkin kaligrafi di dinding-dinding ini sebetulnya menyalahi ya adab terhadap Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an yang pertama diturunkan bukan untuk apa? dijadikan sebagai perhiasan, atau bakal lebih parah untuk jimat. Naudzubillah min dalik. Ya. aku turunkan untuk kita baca, untuk kita pahami maknanya dan untuk kita amalkan, bukan untuk digantung di dinding-dinding rumah atau di tempat-tempat tertentu. Kemudian sebagian para ulama dan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya itu sebenarnya ada bentuk perisaan kepada Al-Qur'an. Di antaranya ketika ya mungkin rumah tersebut ya digunakan untuk perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Tidak malu kepada ayat yang paling mulia tersebut. Ya, terkadang di situ ada nyanyian dan musik ya di rumah tersebut meskipun besar sekali eh, kaligrafinya ayat eh, kursi namun di situ tempat eh, orang-orang menghibah, orang-orang eh, melihat hal-hal yang haram, eh, dan lain seterusnya. Ini bentuk perhatian kepada ayat-ayat tersebut. Maka harus kita pahami bagaimana cara kita menggapai ayat kursi dari segi keutamaannya. Eh tentunya kita kembali kepada petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah turunkan ayat kursi pertama kali kepada Rasul. Beliau yang paling tahu bagaimana menggunakan ayat kursi tersebut, bagaimana menggapai keutamaan ayat yang paling mulia tersebut. Dan Rasul mengajarkan kepada kita ayat kursi ini di antara keutamaannya untuk kita jadikan sebagai wirid dan zikir. Ya, di antaranya zikir apa? Untuk mau tidur. Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan man qara'aha idza awa ila firashihi lan yazala alaihi minallahi hafizun wa la yaqrabannahu syaitan hatta yusbiha. Rasul mengatakan Barang siapa yang mau tidur, terutama tidur malam, dan dia membaca ayat kursi, maka senantiasa Allah akan menjaganya. Lan yazala alaih wala Dan tidak akan mungkin didekati oleh syaitan, oleh jin, sampai pagi harinya. Keutamaan yang luar biasa dalam penjagaan Allah sampai pagi hari. Ini sekali lagi rugi kalau kita apa? Melewatkan malam-malam hari kita tanpa ayat ayat kursi. Keutamanya luar biasa. Apalagi malam hari, ya ini sumber ya kejahatan ada di sana. Ya. Maka seorang muslim muslimah selayaknya untuk betul-betul kembali kepada zikir yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. Dan tentunya kita baca dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah telah berjanji akan menjaga kita. Dan juga kita membacanya dengan memahami apa isi ayat kursi tersebut. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, afdalul dzikri wa anfa'uhu ma al qalbul lisana. Sebaik-baik zikir dan yang paling bermanfaat adalah zikir yang diucapkan oleh lisan dan dipahami oleh hati. Antara lisan dan hati connect, ya. Dibaca, paham apa maknanya. Wa kanat minal ad'ayatin nabawiyah. Dan itu termasuk zikir atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida qailuhu ma'aniyahu wa maqasidah. Dan orang yang membacanya paham apa isinya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maka ini perlunya kita mengkaji ya, meskipun secara sepintas isi ayat kursi tersebut. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan ayat kursi untuk kita jadikan zikir pada apa? Hah? Pada waktu selesai sholat fardu. Rasul SAW mengatakan, Man qalaha atau mangkalaha dubura kulli salatin lam yamnahu min dukhulil jannah illa an yamuta. Dalam hadis yang saya Rasul mengatakan, barang siapa membaca ayat kursi sekali saja selesai salat fardu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali kematiannya. Artinya insya Allah kalau dia membaca ayat kursi tersebut kemudian meninggal dunia, surga janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi zikir selesai salat yang muqayyad yang ada ikatannya maka tidak boleh mengarang-arang zikir selesai salat yang tidak ada tuntunannya dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi lafaz atau dari segi bilangannya tidak boleh kita apa menambah-nambahi ini adalah zikir yang muqayyad kata para ulama zikir yang ada ikatan waktunya, bilangannya sudah tertentu, tidak boleh ditambah tambah, tidak boleh ya kita mengarang-arang yang baru lagi. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan ayat kursi yaitu untuk kita jadikan zikir pada waktu apa? Pagi dan petang hari. Yang keutamanya kata Rasulullah SAW, man qalaha hina yusbih ujira minal jin hatta Barang siapa membaca ayat kursi sekali saja pada pagi hari sebelum matahari terbit di antaranya, maka akan dijaga, dilindungi dari gangguan jin sampai sore hari. Wa man qalaha hina yumsi ujira hatta yusbiha. Dan barang siapa membaca ayat kursi sekali saja eh sebelum matahari tenggelam petang hari Sekali saja dia membaca kursi petang hari, maka dia akan dilindungi dari gangguan jin sampai pagi hari. 24 jam dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi sungguh rugi kalau kita tidak mengamalkan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang keutamaannya luar biasa ini. Namun, ternyata tadi kita baca dengan keyakinan Allah betul-betul akan menepati janjinya dan kita membacanya dengan penuh keyakinan dan dengan penuh pemahaman. Jadi eh, Anda di sini, ya. Kalau pembahasan awalnya Allahu la ilaha illahua ini masalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, harus kita pahami juga dari segi maknanya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Perlu dites nih? Ya, ya, ya nah sudah lah, insya Allah antum. Eh sudah betul-betul khatam, ya. Namun nggak mesti yang khatam itu masih ingat ya. Kadang dilupakan. Namun perlu dimerojaa lagi. Kemudian Al Hayyu Al Qayyum nama Allah. Al Hayyu Al Qayyum yang kata pak ulama ini termasuk Ismul Al A'dham. Nama Allah yang paling agung. Yang mana kalau kita berdoa dengan memakai nama tersebut, insya Allah doa kita mustajab. Kalau kita mau berdoa kepada Allah, tawasul dengan kedua nama ini. Ya Hayu ya Qayyum. Ya. Urzumni. Ya Hayu ya Qayyum. Irhamni. Ya Hayu ya Qayyum. A'inni misalnya. Pakai nama Al Hayu Al Qayyum. Al Hayu yang maha hidup. Yang sudah pernah kita jelaskan. Kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan manusia. Kehidupan Allah tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya. Semuanya sem maha sempurna. Al Qayyum yang maha berdiri sendiri tidak butuh kepada makhluk. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Manusia yang butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada al makhluk. Kemudian la takhudhu sinatu wala Allah tidak ditimpa rasa ngantuk atau apa? tidur. Ini untuk menjelaskan tentang kesempurnaan kehidupan Allah. Kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan manusia yang butuh istirahat, yang butuh tidur. Namun kehidupan Allah tidak butuh ya rasa ngantuk, tidak butuh rasa tidur. Ini termasuk yang kemarin kita sampaikan sifat yang salbia, sifat yang Allah tiadakan, yang Allah nafikan. Yang mana kaidahnya kalau ada sifat yang seperti ini, bagaimana sikap kita, bagaimana kita menyikapinya? Ada yang bisa menjawab? Setelah apa? ia asanta. Kalau ada sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, maka sikap kita yang pertama menafikan sifat tersebut. Allah tidak ditimpa rasa ngantuk maupun tidur. Ini sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Namun tidak sampai di sini saja, kita tambah dengan mengatakan ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tujuannya untuk menetapkan lawan dari sifat tersebut yaitu akan kesempurnaan sifat kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Allah menafikan darinya sifat kezaliman untuk menjelaskan kesempurnaan sifat keadilannya. Di sini kalau mau kita urutkan la takhudhu sinatu wala naum ini nanti semuanya kembali kepada Allahu la ilaha huwa. Allah maha sempurna kehidupannya. Allah maha sempurna nama-nama dan sifatnya. Allah tidak ditimpa rasa ngantuk maupun tidur. Ini karena Allah yang berat untuk diibadahi. Allahu la ilaha huwa al qayyum. Allah la ma'budah bihaqin ilallah. Semuanya kembali kepada awal ayat ini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk di, disembah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ini tauhid apa? Tauhid rububiyah. Apa kaitannya dengan Allahu la ilaha illa huwa? Hah? Apa kaidahnya? Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Jadi kalau kita mau ya kaitkan semuanya kembali kepada awal ayat kursi ini bahwasanya Allah yang berhak disembah karena Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah la ta'khudhu sinatu wa la naum. Karena Allah yang memiliki langit dan bumi, maka Allah satu-satunya yang berhak untuk di, disembah. Man dallazi yashau indahu illa bi'idni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizin Allah. Semuanya kembali kepada Allah la ilaha ilahuwa. Allah yang berikan syafaat, Allah yang memiliki syafaat, maka dialah yang wajib untuk kita kita sembah. Man dzalladzi syai'indahu ila bidni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah yang Maha mengetahui apa yang telah mereka perbuat dan yang akan mereka perbuat. Semuanya Allah ya ketahui. Ini tentang kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idni ya'lamu ma baina aydi wa ma khalfahu baru eh masuk pada poin yang ke-6 ini Beliau mengatakan wala yuhituna bisyai'in min ilmi illa bima Kata Syekh Abdul Muhsin Abbas, min sifatil azza wa jalla al-ilmu. Di antara sifat Allah adalah sifat ilmu. Allah namanya al-alim, sifatnya adalah al-ilmu, mengetahui. Dan ilmunya Allah ilmu muhitun bi kulli syai'. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. La takhfa khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah alimun bidadis sudur. Allah bikuli syai'in alim. Dalilnya sangat banyak sekali tentang sifat ilmu Allah. Di yang disebutkan di sini, "Lita'lamu anna Allah ala kulli Kadir qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli ilma." Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Amal makhlukun fala ya'lamuna min ilmi illa ma 'allamahum iyyah. Adapun makhluk, manusia, kita semuanya tidak bisa mengetahui dari ilmunya Allah kecuali dengan apa yang Allah ajarkan kepada kepada kita. Maka kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan di antara nikmat yang paling agung nikmat al ilmu. Terutama ilmu tentang al-aqidah, Sebagaimana kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala ulama salaf dahulu beliau mengatakan ma'an amallahu ala abdi ni'matan a'dhama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada hamba daripada memahamkan mereka tentang kandungan makna la ilaha illallah. Ini ilmu yang paling mulia dan ini nikmat yang paling mulia yang wajib untuk terus kita apa? mensyukurinya. Di antaranya dengan terus kita apa? mengkaji tentang akidah. Jangan pernah merasa bosan. Wah, kemarin buku akidah, sekarang akidah lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Ya yang simpel, sampai mati, sampai kita apa? Biiznillah, kita mengharap dengan kajian-kajian akidah ini agar kita bisa mati dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini sanggup kita yang paling berharga untuk apa? ke negeri akhir kelak, yaitu al akidah kalimat tauhid la ilaha illallah dengan pemahaman yang yang benar. Maka sekali lagi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya di antara nikmat Allah yaitu Allah mengajarkan kepada kita ilmu akidah. Dan ini sekali lagi semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ma suci engkau ya Allah. Tidaklah kami ini mengetahui berilmu kecuali apa yang engkau telah ajarkan kepada kepada kami. Ya. Jadi ilmu yang kita peroleh ini semuanya bitaufik minallahi azza wa jalla. Eh, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz perantara, ya. Kalau tanpa pertolongan dari Allah nggak mungkin antum bisa punya apa? Ilmu didiktik, doa turun hujan. Sekarang iya, besok lupa, ya kan? Minggu depan lupa. Kalau antum apa? Sekarang nggak bisa, ya. Ini sekali lagi ustaz atau al-mujarris sekedar eh, menyampaikan saja namun betul-betul yang bisa ya menurunkan ilmu ke dalam hati antum hanyalah Allah Subhanahu wa taala al-fadl lillahi awalan wa akhiran eh, keutamaan ini semuanya ya eh, disandarkan kepada Allah dari awal sampai sampai akhir Amal makhlukun fala ya'lamuna min ilmi illa ma'allamahum iya. Adapun makhluk mereka tidak mengetahui dari ilmunya Allah kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Maka tidak boleh kita apa? Eh sombong, tidak boleh kita ujuk, Eh harus kita apa sekali lagi? Banyak-banyak bersyukur dan kita terus harus apa merasa masih kurang keilmuan kita. Bahwasanya ilmunya Allah sangat luas. Yang kita ketahui, ya naudzubillah min dari sebetulnya ya belum sampai kepada tingkat standar, ya dalam masalah akidah banyak belum kita pahami. Dalam masalah sholat misalnya. Sudah sering kita sampaikan. Sudahkah antum khatam sifat sholat Nabi? Eh, buku tentang sifat sholat Nabi. Kemarin mungkin ada beberapa. Sekarang mungkin ada tambahan atau malah berkurang. Hah? Ini ya kita harus selalu demikian. Apalagi Allah mengatakan wa ma ilmi illa Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali apa? Sedikit saja. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah samudranya ilmu. Beliau mengatakan, "Kullama adabana daru arani naqsa akli, wa idza mazdatu ilman zadani ilman bijahli." Ketika waktu mengajarkan kepadaku ilmu, maka ya aku diperlihatkan tentang kekurangan akalku. Ketika bertambah ilmuku, bertambah pula pengetahuanku tentang kejahilanku. Maka terus untuk kita apa bersemangat dalam talabul ilmi. Jangan pernah mengatakan, oh sudah ya atau puluhan tahun ya kita belajar di Al-Amin ngapain belajar lagi naudzubillah min dalik ya kalau di tes belum tentu dia masih apa masih ingat jangankan isi yang kita sampaikan nama kitab saja banyak yang lupa betul atau benar ah nah kemudian Allah mengatakan wala yuhituna bisyai'in min ilmi illa bimasha tidaklah mereka meliputi sikap dan ilmunya Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Wa Allah berfirman, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna ilman." Allah mengetahui apa yang telah terjadi pada diri mereka, apa yang mereka kerjakan dan apa yang akan mereka kerjakan. Dan mereka manusia tidak bisa meliputi ilmunya Allah. Manusia tidak bisa meliputi ilmunya Allah, namun Allah mengetahui semua keadaan manusia. Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadi wa min khalfihi rasada. Allah alimul ghaib yang tahu hal ghaib Dan ini yang harus siapa kita yakini tidak ada yang tahu yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa adil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib di maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, ya Allah tidak menampakkan ilmu gaibnya kecuali kepada orang yang Allah ridhoi dari kalangan ar-rasul. Jadi Rasul SAW dan semua para rasul, mereka tidak tahu yang gaib. Kalau mereka mengabarkan tentang yang gaib, itu dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah. Secara zatnya para nabi dan para rasul tidak tahu yang gaib. Maka sungguh syirik, ya kufur kalau orang itu mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh ya pengarang qasidah burda Wamin judika dunia wa dharrataha wa min ulumika ilmu lahi wal qalam. Di antara kedermawan wahai Nabi Muhammad dunia dan akhirat dan di antara ilmumu ilmu lauh tilahul mahfud dan ilmu pena, pena takdir, ilmu gaib. Padahal ini sekali lagi bertentangan dengan firman Allah tadi, "Kullu ya'lamu man fis samawati wa ghaiba Inilah bentuk syirik yang mereka berlebih-lebihan mereka dalam menyanjung, mencintai, mengagungkan Nabi Muhammad SAW sampai mereka mensejajarkan Nabi Muhammad, menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya masalah ilmu gaib. Padahal Allah mengatakan Rasul tidak tahu yang gaib. Rasul kalau menceritakan tentang hal gaib itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, eh, kemudian Syekh mengatakan, wa akhbar Allah an Nabihi Nuh alaihi salatu wasalam annahu qala wala aqul lakum indi khazain Allah wala a'lamul ghaib wala aku ini malak. Allah mengabarkan tentang nabinya Nuh alaihi salam bahwasanya beliau berkata, aku kata Nabi Nuh tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki perbedaan-perbedaan perbendaharaan Allah dan aku tidak tahu yang gaib Ya, ini adalah apa? Ikrarnya, pernyataan Nabi Nuh alaihissalam, rasul yang pertama yang Allah utus. Namun beliau sekali lagi tidak tahu yang itu. Jangankan Nabi Nuh, Nabi Muhammad Sayyidul Waladi Adam. Ya, nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Namun beliau tidak tahu yang gaib. Ya. Ini sekali lagi bantahan kepada kelompok ya atas sawuk atau kelompok-kelompok yang menuhankan Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam yang menyatakan Nabi Muhammad tahu yang gaib. Ini sekali lagi bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul berpesan, "La tutruni kama atati nasara Isa ibn Maryam, inna ma'ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan berlebihan dalam menyanjung diriku kata Rasul sallallahu sebagaimana orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa taala. Wa amar Allah Nabi Muhammad sallallahu an yukhbira qaumahu anna la ya'mul ghaib. Eh, demikian pula Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu untuk mengabarkan kepada kaumnya, kepada seluruh umat manusia, kepada kaum muslimin bahwasanya beliau tidak tahu yang gaib. Ya. Allah berfirman, Qul la aqulu lakum indi khazain Allah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi illa ma yuha ilayya. Katakanlah, aku kata Nabi Muhammad tidak pernah berkata kepada kalian, aku memiliki perbendaharaan-perbendaharaan Allah dan aku tidak tahu yang gaib. Ini intinya. Nabi Muhammad Allah perintahkan untuk mengatakan aku tidak tahu yang gaib. Cuma orang-orang itu mengatakan Nabi tahu yang gaib. Ini bentuk apa? Perecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk eh menentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sempat Rasul mendengar ada seseorang waktu bersair eh menyenandungkan qasidah pada waktu beliau ada yang mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ada di antara kita ini nabi yang tahu yang akan datang. Rasul pun apa? Memarahinya, menegurnya. Jangan engkau mengatakan seperti itu. Ini sekali lagi ya yang harus diyakini oleh seorang muslim muslimah bahwasanya Nabi Muhammad meskipun nabi yang paling mulia, manusia yang termulia, namun tidak tahu yang gaib. Wala aku lakum ini malak dan aku tidak pernah mengatakan kepada kalian aku adalah malaikat. Tidak aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Allah juga berfirman, Kola amliku nafsi naf'an wala darran illa ma Allah." Katakanlah aku tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan dan kemadaratan kecuali apa yang Allah kehendaki. Ini juga bantahan kepada para eh, pengkeramat penuhan Nabi Muhammad SAW. Eh mereka apa? Minta-minta kesembuhan, minta-minta dilangan kesusahan, minta-minta syafaat rezeki kepada Nabi Muhammad. Tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah apa? Bentuk penentangan terhadap ayat Allah, penentangan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ini mengatakan, aku tidak bisa mendatangkan bagi diriku kemanfaatan dan kemudaratan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kok ada kaum muslimin yang minta kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad saja minta kepada Allah. Ini sekali lagi, ya musibah umat ini. Bahwasanya umat banyak yang jatuh ke dalam kesyirikan. Di antaranya menuhankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ia mendudukkan beliau sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dalik. Maka bagaimana mungkin ya umat akan jaya? Bagaimana mungkin ya umat akan diintaskan dari kehinaan kalau umat ini masih apa? Menuhankan Nabi Muhammad dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak itibak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya terutama di bulan-bulan seperti ini, ini banyak kaum muslimin yang apa hulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang paling berbahaya yaitu tadi mendudukkan, mensejajarkan Nabi Muhammad eh sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini musibah yang paling eh berbahaya yang menimpa umat yang merupakan sebab utama umat terus ditindas, dijajah, dihina meskipun mereka mayoritas terutama di negeri kita ini. Ya, karena tadi mereka tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau mengikuti ajaran Rasul SAW. Rasul melarang umat berlebih-lebihan kepada beliau, namun tetap mereka ngeyel, tetap mereka apa bersikap keras kepala untuk mengkultuskan, menuhankan Nabi Muhammad SAW wasallam. Naudzubillah min dalik. Allah sendiri berfirman, ia eh, memerintahkan Nabi untuk mengatakan, katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan dan kemudaratan kecuali awal Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib la saksatun al khairi. Seandainya aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan wa mama su dan tidak akan menimpa diriku apa? kejelekan. Ketika Rasul Taif dilempari batu, karena Rasul nggak tahu kalau beliau ketika dakwah itu akan ditentang seperti itu. Ya, nanti akan juga disampaikan bagaimana ketika apa Nabi Muhammad dan keluarganya ditimpa isu miring, ya gosip murahan, dituduh Aisyah apa berselingkuh dengan ya orang lain. Nabi Muhammad gelisah. Ini bukti apa? Beliau tidak tahu yang gaib, tanya beliau yang tahu gaib, santai saja. Karena apa? Tidak mungkin Aisyah berbuat demikian. Itu adalah apa perbuatan kaum al munafikin yang suka membuat gosip-gosip murahan tersebut. Ya, namun sangat disayangkan kaum muslimin bahkan yang pengajian juga suka yang gosip-gosip murahan tersebut. Ini adalah ciri kaum munafikin anak buahnya Abdullah bin Ubay bin Salul qatalahumullah. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Tidaklah aku kata Rasul kecuali pemberi peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya, saya rasa cukup apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Masih panjang penjelasan bagian akhir dari ayat kursi ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Aku qouli hada wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan bagaimana hukum seorang anak yang membenci ibunya karena melakukan tindakan selingkuh. Apakah anak tersebut berdosa dan durhaka? Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi fala tutihuma apabila kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk berbuat syirik jangan ikuti keduanya namun apa wasahibuhuma fid dunya ma'rufa Mana yang lebih dahsyat? Dosa syirik atau dosa zina? Hah? Kalau dosa syirik saja Allah masih memerintahkan kita menghormati ya untuk ya berbuat baik, berakhlak mulia kepada orang tua apalagi dibawa ke syirikat. Maka ini perbuatan yang salah. Kalau saya membenci kemudian sampai menghajiknya, mencaci makinya, ya naudzubillah min dalik. Kalau memang jatuh ke dalam kesalahan, tidak sehati ya namun tetap apa ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua bahkan itu apa semakin memotivasi antum untuk berbakti kepada orang tua menasihati orang tua dan mendoakan orang tua bukan malah apa membencinya naudzubillah min dalik apa yang harus dilakukan si anak agar ibunya saja dan berhenti dari tindakan seperti itu mengingat sudah pernah didakwai tapi belum juga berubah. Ya tetap ya tidak boleh putus asa untuk apa menasehati, untuk berbakti, untuk tetap apa mendoakan ya orang tua tersebut. Tidak ada yang masuk eh, tidak ada yang lepas daripada kesalahan puluhan yang kata dan kewajiban seorang anak tetap untuk terus menasehati. Ada yang lain? Tidak ada? Ya ada yang tanyakan lagi? Sudah mantap ya, apalannya, ilmunya, atau bilang lagi tadi, PR-nya itu. Ya ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Aku kali hada wa aku dakwana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.